وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة aku وكل بدعة ضلالة أما بعد Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk meneruskan bacaan kitab Al-Aqidah atau Hawiyah yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far orang tahawi taala. Pada pertemuan-pertemuan telah lewat sebutkan tentang keimanan kepada Allah, demikian juga para malaikat, kemudian kitab-kitab Allah para nabi demikian juga hari akhir demikian juga qadar qadar tentang kenabian Nabi SAW demikian juga syahabat Nabi tentang Islam Mi'raj termasuk perkara bakal akidah demikian juga banyak lebar tentang hari kiamat urutan-urutan perjalanan seorang setelah alam kubur sampai masuk ke dalam surga ataupun neraka sudah kita sebutkan panjang lebar insyaallah dari apa yang dibawakan oleh Imam Ibn Abdul Is ternyata demikian juga ulama yang lainnya demikian juga Muhammad Qadar tentang takdir Allah Subhanahu wa taala di sini beliau Al Imam Hadawi menyebutkan panjang lebar tentang masalah tersebut sebutkan qada terbagi menjadi dua yakni kauni dan syar'i sebagaimana telah lewat untuk kauni yakni suatu yang terjadi baik yaitu Allah cintai atau Allah tidak cintai baik Allah ridhoi ataupun tidak Allah ridhoi tapi dia itu adalah perkara yang terjadi kemudian dia kodok asyari yaitu apa yang Allah SWT cintai baik baik dia itu terjadi ataupun tidak terjadi. Oleh karena itu kafirnya Fir'aun maka itu adalah masuk dalam kodok auni dan tidak kodok syari Allah tidak ridhoi. Berimannya Abu Bakar maka itu adalah kodok auni dan juga kodok syari tadi ini kalau beriman yang Abu Bakar itu adalah sesuatu yang Allah ridhoi Demikian juga sesuatu yang terjadi. hebat pembahasannya. Berikutnya akan kita bahas apa yang dibawa oleh Al-Imam at permasalahan yang besar tentang permasalahan apakah sampai usaha orang masih hidup untuk orang yang sudah meninggal. Masuk di situ nanti juga bacaan Al-Qur'an untuk orang yang sudah mati. Mengirimkan sedekah untuk orang yang sudah mati demikian juga puasa, demikian juga membayar hutang kepada orang yang sudah meninggal. Abang itu sampai. Apalagi di ya sekitar kita banyak di situ kemudian juga ada yang membaca Al-Quran dihadiahkan kepada orang yang meninggal. Demikian juga bersedekah diniatkan kepada orang yang meninggal. Ini akan dibahas insya Allah sedikit banyak tentang masalah ini. Berkata Imam Al-Tahawi Ta'ala "Wa fi du'a'il ahya'i wa sadaqatihim manfaatun il amwat." Lafat yang pendek. Dan bisa dibawa kepada mana-mana yang bermacam-macam. Beliau mengatakan dan di dalam doanya al-ahya orang-orang yang hidup jamak dari hayyun hayatun hidup Doanya orang-orang yang masih hidup wasadaqatihim dan sedekah-sedekah mereka yakni orang-orang yang hidup manfaatun ada manfaat lil amwat untuk orang-orang yang mati jama dari mautun orang-orang yang mati di sini beliau memberikan ucapan yang termasuk dari akidah ulusan Jamaah secara umum walaupun ada rincian dalam masalah ini itu apa? Bisa ditulis tadi. Doa orang-orang yang hidup dan sedekah-sedekah mereka sampai atau bermanfaat untuk orang-orang yang sudah meninggal. Ya, begitu maksudnya tidak Doa orang-orang hidup dan sedekah orang-orang hidup bisa bermanfaat bagi orang-orang yang sudah meninggal. Terjadi di sini kesepakatan apabila orang yang hidup ini adalah anak dari orang yang meninggal. Paham? Bisa ditulis apabila dia itu adalah anak atau keturunan dari orang yang meninggal tersebut, maka sama. Dan insya Allah ini adalah isma di kalangan dari sunnah wal jamaah. Ya, demikian. Berarti seperti pendapat Mu'tazilah, Alul Kalam tidak dianggap. Karena orang-orang Alul Kalam meyakini demikian juga sila meyakini tidak sampai hal ini tadi kepada orang yang sudah menikah. Ya. <clears throat> Baik doa ataupun yang lainnya. ini adalah ucapan yang fatil dengan alasan ayat wa allaisa lil insani illa dan tidaklah untuk seorang itu kecuali apa yang dia usahakan. Alasan mereka demikian. Ini adalah batil. Jadi yang bisa kita simpulkan di sini yang terjadi kesepakatan para ulama ulama adalah doa orang hidup demikian juga sedekah orang hidup bermanfaat bagi orang yang meninggal sepakat apabila dia itu adalah keturunannya anaknya anaknya mendoakan orang tuanya sedekah untuk orang tuanya Ya demikian. Yang sudah meninggal. Tapi kalau kita berbicara bahwa mana yang afdol, sebagian ulama berpendapat lebih afdol didoakan daripada bersedekah diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal. Ya para ulama seperti Syekh Muhammad taala berpendapat lebih afdol didoakan saja. Ya, lebih afdol didoakan saja. Walaupun untuk sampainya insya Allah itu adalah satu. kita sebutkan beberapa dalil yang disebut para ulama. Ya demikian. Adapun dari Imam Ibnu Abil Is taala beliau mengatakan kita bakal sunnah berkata beliau taala sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah sebutkan bahwa ucapan beliau ini diambil dari bukunya Ibnu Qayyim rahimahullah ruh Ya. Sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah anal amwat yang tabi'una min sya'yil ahya bi ini Saya tulis ya sepakat dan sunnah bahwa mayat mendapatkan manfaat dari usaha orang hidup dengan dua perkara. Ijma nih berkata ini cuma Walaupun beliau ucapan beliau ini ada kritikan. Tapi secara garis besar kita punya gambaran. Sepakat harus jamaah bahwa yang sudah meninggal mengambil manfaat dari usaha orang hidup dengan dua perkara. Ahaduhuma salah satu dari keduanya. Yang bisa ditulis ma tusubi bainahil mayyit fi hayatihi. Ma tasababa ilahil mayyit fi hayatihi. Apa yang mayit menjadi sebab kepadanya ketika dihidup. Ya, ini sepakat Insya Allah. Apa yang mayit sudah melakukan sebab ketika dia hidup mayat telah melakukan sebab ketika dia hidup. Sabab bayanil mayat, mayat telah melakukan sebab kepada hal tersebut ketika dia hidup. Maka seperti ini di antara dalilnya apa? Tadi Abdul bin Umar bin Umar. Ya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu saya tulis. Dalilnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu yang dikeluarkan Imam Muslim rahimahullah taala. Bahwa Nabi SAW Wasallam mengatakan idza mata ibnu Adam di sini terkenal. Idza mata ibnu Adam in kota malu illa min salas. Apabila meninggal Bani Adam atau manusia dengan yang lain al-insan terputus amalannya kecuali tiga. Sedekah jariah. Sedekah jariah. Dia membangun masjid atau dia membangun jalan membangun mahat ya atau kamar mandi atau semisalnya atau dia memberi mushaf sudah dari sana semalik radhiyallahu ya atau semisalnya sedekah jariah soleh ya lahu yang ketiga anak yang soleh mendoakan dia ini kan dia usahakan ketika dia masih hidup mayat ini mengusahakan mendidik anaknya menjadi anak yang baik, kemudian dia ya meninggal maka anaknya mendoakan dia. Au ilmu yang tafiubi atau ilmu yang bermanfaat dengannya min ba'di setelah setelah setelah dia meninggal. Dan ilmu ini ilmu akhirat dan tidak menutup kemungkinan ilmu dunia. Seorang mengajari ya bagaimana membuat roti kemudian diajarkan orang lain orang mencontoh maka dia dapat pahala. Usaha berternak umpamanya, ikan misalnya, kemudian dia mengajar orang lain yang bermanfaat, dapat pahala insya Allah. Kemudian dia meninggal. Ya, ilmu yang bermanfaat. Maka seperti ini adalah dalil bahwa apa yang mayat ini sudah melakukan sebab ketika dia hidup, maka dia akan terus mendapatkan pahala. Ya, ya ini ini yang pertama. Jadi mayat mengambil manfaat dari usaha orang yang hidup dengan dua perkara yang pertama adalah tadi. Mayat ini telah melakukan sebab ketika dia masih hidup. Seperti tadi ya dia bersedekah dengan Al-Qur'an. Namun Al-Qur'an itu dibaca oleh orang yang membaca Al-Qur'an dia itu. Walaupun dia meninggal sampai pahalanya. Demikian juga bahkan dia mengajari ilmu, mengajar Al-Fatihah saja kepada seorang. Kemudian Al-Fatihah dibaca oleh orang yang diajari itu. Dia dapat pahala walaupun dia sudah meninggal. Dan sedekah jariah, demikian juga ilmu tadi, demikian anak seorang pribadi. Ada di situ hadis juga, hadis Anas Malik lalu, yang semisal ini. Kalau tadi kan hadis Abu Hurairah atau Muslim. Ada hadis yang dibawa oleh Imam Al-Bazzar Allah Ta'ala demikian ya, demikian juga yang lainnya hadis Anas Malik radhiyallahu Tujuh perkara bahkan. Sampai ini masalah hadis tersebut walaupun dibicarakan tapi insya Allah benar. Ya. Di situ ada tujuh perkara juga yang mengalir pahalanya kepada orang yang meninggal. Ya bisa ditulis sab'atun ya li abdi. Ada tujuh perkara tujuh amalan yang mengalir pahalanya untuk seorang hamba. bahwa fi qabrihi. Dan dia di dalam kuburannya setelah dia meninggal. Itu Nabi menyebutkan Man ajro nahran, orang yang mengalirkan sungai. Yang kedua hafar bi'ran, yang dia itu menggali sumur. Demikian juga wa gharasa syajaratan yang dia menanam tanaman. Demikian juga wa masjid masjidan, bangun masjid. Yang keempat kemudian juga Man warasa mushafan yang dia itu mewariskan mushaf. Yang kelima Demikian juga man alama ilman orang mengajari ilmu. Kemudian yang ketujuh man taraka dan salihan yatulahu ba'da mautihi. Meninggalkan anak yang soleh mendoakan dia setelah dia meninggal. Tujuh. Dan dilengkap dari hadis Abdullah bin Umar hadis Abu Hurairah tadi kita sebutkan. Surangi dia itu mengalirkan sungai, membuat sungai bahkan dialirkan ke kampung-kampung. Demikian juga menggali sumur. Demikian juga menanam tanaman. Sebagian orang-orang tua kita kan dia sudah tua, tapi dia mengatakan aku tanam ini mungkin aku enggak sampai buahnya. Tapi anakku, cucuku nanti akan memakannya. Selama kemudian Diambil manfaatnya dapat pahala. Menanam tanaman. Demikian tadi membangun masjid. Ya, itu ada hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu alaih. Man bana masjidan Allah lahu baitan fil jannah. dan saya membangun masjid Allah bangunkan untuk dia itu rumah di surga. Ada hadis yang mengatakan walaupun sebesar sangkar ya burung dhaif tapi maknanya juga benar insyaallah. Sebagian berpendapat bangun dari awal sampai akhir. Tapi walaupun sedikit juga termasuk. Demikian juga mewariskan mushaf. Demikian juga yang lain tadi. Jadi demikian. Dari perkara yang sepakat harus sunnah jamaah bahwa mayat mengambil manfaat dari usaha hidup dua perkara. Yang pertama tadi mata sabayilil mayat fi hayatihi apa yang mayat itu sudah melakukan sebab ya kepada hal tersebut ketika dia hidup. Ketika hidup dia sudah merintis hal tersebut, aku akan mati. Maka aku, aku, aku mengusahakan hal-hal yang bisa mengalir amalannya kepadaku walaupun aku sudah meninggal. Cerdas orang. Berpikiran cerdas. Masalah dia punya uang, ya kan? Dia ingin itu sedekah jariah. Walaupun juga sebagian menyebutkan ada dosa jari juga. Lebih tepat dikatakan manusia sunatan syai'atan. Barang saya mencontohkan contoh yang jelek maka dia dapat dosa sampai hari kiamat. Bukan mengatakan dosa jariah. Yang mencontohkan sesuatu yang jelek, mempunyai pemikiran yang jelek atau mempunyai ucapan yang jelek, kemudian orang mengikuti dia, dia dapat dosa juga. Ya, ini yang pertama tadi. Ini yang mayit ini mengusahakan sebabnya itu ketika dia hidup, ketika dia meninggal akan mengalir pahalanya kepada dia. Azan yang kedua, doa ul muslimin maksifarhim lahu ini juga sepakat. Doanya kaum muslimin. Demikian juga istighfar mereka yang masih hidup mereka ini, ya yang masih hidup. pelaku untuk mayit. <coughs> Maka ini sampai. Maka ini kita sepakat padanya. Benar apa yang beliau katakan. Ya, Imam Ibnu Abdul Doa orang yang masih hidup dari kaum muslimin dan istighfar mereka itu manfaat bagi orang yang sudah meninggal. Ya, di situ ada ya ayat di surat Al-Hasyr ayat 10. Waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang yang datang setelah mereka mereka mengatakan, "Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan." Itu menunjukkan sabar. Demikian juga hadis ya doa seorang ketika sholat jenazah itu kan Allahumma fir lahu warham wa abi wa anhu. Ya Allah lah dia. Demikian juga yang lain. Sampai para hadis itu mengatakan sahabat itu mengatakan aku ingin sampai ingin kalau yang mati itu aku sehingga didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mulianya dia tersebut. Demikian juga hadis yang masyhur hadis di Imam Tawud Allah taala. Dari Usman bin Affan radhiyallahu bahwa Nabi SAW apabila selesai menguburkan mayat, maka beliau pun berdiri di atas mayat itu sebentar. Beliau mengatakan, Istaghfiru li akhikum. Mintalah ampun untuk saudara kalian. Was'alulahu tasbih. Mintalah kepada Allah. Untuk dia kekokohan. Fa'inahul an yus'al. Maksudnya dia itu sekarang ini ditanya. Selesai menguburkan mayat, ya tanahnya diratakan dan sebagainya. Maka mayat itu ditanya di waktu tersebut. Kandungan hadis ini sebelum apa? Sebelum orang pergi. Karena Nabi mengatakan fa inna ana yus'al. Sesungguhnya dia sekarang ini banyak. Nah, ini doa-doa ya sampai kepada mayit dari kaum muslimin. Kemudian Ibnu Abi Is mengatakan wa sadaqah. Nah, ini lafaz yang dibicarakan. Wa sadaqah. ini berarti apa? Sedekahnya kaum muslimin sampai kepada mayit. Pokoknya kita niat, ini aku sedekah satu juta, untuk si fulan temannya atau pamannya atau dan sebagainya maka dibicarakan ya mungkin bisa ditulis adapun sedekah selain anak tidak sampai dah itu aja kesimpulannya ya sedekah selain anak dari orang yang itu adalah tidak sampai Nah ini adalah menyelisih ulama yang lain memang tentang masalah ini ya apa yang dibawakan oleh Imam Ibn Abdis di dalam buku ini, secara kita tahu ini semuanya hubungannya adalah dengan apa? Dengan dengan anak. Anak sedekah untuk orang tua. Maka itu sampai di sini. Walaupun saya belum menyebutkan ya Abdul mendoakan saja, ya Abdul mendoakan saja. Tetapi sedekah dari anak untuk bapaknya adalah sampai. Lafat wa dan sedekah ini ini sedekah ini sampai kepada orang yang sudah meninggal saya al-Bani belum mengkritik. Sebutkan di taklik beliau catatan kaki-kaki beliau terhadap ya matan Hawiyah belum menyebutkan ketika beliau menjelaskan ucapan Ibnu Abdul ini Al-Hanafi beliau mengatakan ittifaq ahli sunnah ala dzalik sepakatnya ahli sunnah ijma ahli sunnah atas ini yakni sedekah orang hidup sampai kepada mayit Semasa sahabat adillah menurut musuh wa alih kemudian belum menyebutkan dalil dari al dan sunnah atasnya seakan-akan menyebutkan dalil nih bahwa sedekah orang hidup sampai udah mayat. Kalau doa tadi sudah selesai boleh ya kan? Demikian juga perkara yang pertama tadi yaitu itu mengusahakan ketika dia hidup maka ini sampai jelas. Ada pun sedekah ini belum mengatakan adapun dalil yang dia sebutkan walakinau fi ma bi sedekah akan tetapi yang berkaitan dengan sedekah Lam yadkur illa mayadullu tidak boleh sebutkan kecuali apa yang menunjukkan hal intifa'il walid bisadaqati walad atas mendapatkan manfaat orang tua, bapak ataupun ibu. bisa Bisadaqah waladi dengan sedekah anaknya. Itu aja sudah. Berputar-putar Ibnu bawakan seakan-akan mendukung mendapat dia sampai mengatakan ijma, ittifaq. Ternyata setelah diteliti cuma apa? dari menunjukkan bahwa Orang sudah meninggal yaitu bapak atau ibu itu mendapat manfaat dari anaknya itu aja sudah. Ya. Wa hadza akhasu min ad-da'wa kama dan ini lebih khusus dari apa yang dia sebutkan yang dia aku-aku sebagaimana tidak tersembunyi. Beliau mengatakan dan ini dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Abi sudah tepat. Kalau kemudian dikatakan bahwa sedekah orang hidup itu sampai kepada orang yang meninggal itu tidak tepat. Karena kita dapat kan banyak orang. Kemudian dikiaskan lagi bukan hanya sekedar apa baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an sampai kepada mayit. Kalau sedekah sampai baca Al-Qur'an juga sampai. Nanti juga nambah lagi salat. Salat ada itu sekarang ini. Nanti akhir tahun itu nanti menyolatkan berapa ribu kali untuk orang yang sudah meninggal dibayar. Kias yang apa terlalu berlebihan dan menyiksa dalil. Ya Jadi kalau kemudian mengatakan bahwa ini adalah ijma, nah ini buku ini juga dibaca oleh mereka juga. Ya, ini niatnya sedekah sampai ini. Bukan di matan tahawiyah, lebih berahya wa syafaqatil mafatil Lambat seakan-akan umum. Itu sedekahnya orang hidup sampai pada orang mati. Ya, nanti diikutkan lagi baca Al-Qur'an dan sebagainya itu adalah kalau dikatakan Allah seperti ini adalah batin. Ya. Dari yang dia sebutkan semuanya adalah apa? Kaitan antara anak dengan orang tua saja. Ya, ya Dan juga anak itu adalah usaha dari apa? Anak itu usaha dari orang tua juga. Masuk pada poin yang pertama tadi. Ya, apa yang Mai telah mengusahakan ketika, ketika hidup. Mai itu telah mengusahakan anaknya menjadi anak yang baik sehingga nanti dia mamanya, ya kalau dia belum sempat haji mamanya anaknya mempunyai uang kemudian berhaji untuk dia. Demikian juga sedekah untuk dia. Ini masuk dalam jenis yang pertama karena anak itu adalah usaha dari apa? Dari orang tuanya. Apalagi bisa ada hadis ya bisa ditulis hadis Amr bin As radhiyallahu anhu. Ada rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa Rasulullah, in alimal malan wa waladan." Sungguh aku punya harta dan anak, punya anak dan punya harta. Wa inna walidi semuanya bapakku ijtahu mali mengambil hartaku. Aku punya harta wahai Rasulullah. Kemudian bapakku mengambil uangku. bahkan Nabi mengatakan anta wa maluka li, li, li abika. Kamu dan hartamu itu punya bapakmu. Sahih di sini. Kamu dirimu itu dan hartamu uangmu itu punya bapakmu. Ya itu. Jadi apa yang kita miliki itu milik orang tua. Oleh karena itu dalam permasalahan kisos tidak ada kemudian orang tua membunuh anaknya kemudian dikisos dengan ya. Karena di kondisi bahwa seseorang demikian juga hartanya itu milik orang tuanya. Bukan berarti seenaknya ya ada orang tua kemudian anaknya punya mobil mamanya diambil BPKB-nya dia jual dan sebagainya. Ya, ini ada aturan tertentu, tetapi secara umum adalah seseorang demikian juga hartanya itu milik orang tuanya. Disitulah juga kemudian berhati-hati seorang jangan sampai mendahulukan istrinya daripada orang tuanya. Ya ini laki-laki ini, karena laki-laki ini wajib berbakti kepada orang tuanya ya selama hidup orang tuanya. Melebihi dari kewajiban dia kepada istrinya. Kalau sama-sama wajib seperti ini maka dilakukan orang tuanya. Berbeda dengan istri. Kalau istri dia harus taat taat kepada suaminya, melebihi dari orang tuanya dalam perkara yang yang baru. Ya demikian. Nah, jadi ucapan Al-Imam Ibn Abil Iz bahwa sedekah orang yang hidup sampai pada mayit kemudian mengatakan ijma, maka ini adalah perlu dikritik. Dan ini beliau sampaikan semuanya adalah apa? Dari anak kepada orang tua yang sudah menikah. Maka ini sah Baik. Nah, ini tadi bahwa seseorang demikian juga hartanya itu adalah milik orang tuanya. Bahkan ini termasuk artinya atyabu kasbi Anak itu paling bagus dari usaha orang tua. Usaha seorang itu paling bagus adalah anak dia. Ya, jadi yang kedua, doa muslimin kepada orang yang sudah meninggal dan istighfarnya sampai pada wajib benar. Adapun sedekah ya adalah kalau dari anak kepada orang tuanya adalah sampai benar. Adapun secara umum maka tidak. Itu aja. Ya. Wal haj demikian juga haji. Di sini kita katakan tadi juga itu anak untuk kemudian menghajikan orang tuanya. Ala nizai fima yasiru ilaihi min sawabil haji. Ya, dulu menyebutkan masalah yang lain. Jadi perselisihan apakah sampai ya sampai pahalanya haji <clears throat> kepadanya. Kemudian disebutkan selesai ya ini secara umum tadi kita sebutkan bahwa doa orang yang sudah orang yang masih hidup untuk orang yang meninggal dan sampai Demikian juga apa yang diusahakan oleh mayat ketika dia hidup maka itu sampai kepada dia walaupun dia sudah meninggal. Ada sedekah benar adalah tadi. Kemudian juga disebutkan ada pun hutang, ada pun hutang membayar hutang untuk orang yang sudah meninggal, maka tidak disyaratkan untuk apa? Untuk keluarganya tidak. Orang lain ya orang lain tidak hubung tidak ada tidak ada hubungan kerabat dengan orang yang meninggal itu maka sampai ya sampai untuk kemudian dia lepas dari dosa atau beban ya paham jadi yang perlu di sini di apa diberikan perhatian untuk hutang bagi orang yang sudah meninggal dia punya hutang tidak disyaratkan untuk membayarnya itu adalah kerabatnya ya sehingga dia terlepas dari beban syariat. Bahkan orang lain adalah apa? Bisa melepaskan beban dia. Dalilnya adalah sehingga Ibnu Abil sudah mengatakan wa al muslimun ala anna qada'atin ijma' kaum muslimin sesungguhnya membayar hutang yuskituhu min dhimatil mayit bisa melepaskan dari tanggung jawab mayit walau kana min ajnabi walaupun ajnabi bukan kerabat sama sekali min ghairi tarikatihi dan bukan dari harta yang dia miliki yang dia tinggalkan Waqad dalla ala dzalika hadis Abi Qatadah, dalilnya hadis Abu Qatadah radhiyallahu Ya, Sunan Bukhari demikian juga yang lainnya. <clears throat> Secara lengkap disebutkan dari hadis Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu. Kuna julusan inda Nabi. Kami dulu duduk di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan jenazah. Kemudian para sahabat mengatakan sholli alaiha salat atasnya. Kemudian Nabi mengatakan hal alidin, apakah dia punya hutang? Oh lah, dia mengatakan mereka mengatakan tidak. Dan Nabi menyolatkan. Kemudian dikatakan juga berikutnya, data yang kedua. Apakah dia punya hutang? Iya. Apakah dia punya sesuatu yang bisa membayar? Iya. Dan Nabi menyolatkan. Kemudian yang ketiga, ya, apakah dia punya hutang? Ya, Nabi mengatakan demikian. Mereka mengatakan, ya, iya. Apakah ada sesuatu yang dia tinggalkan? Tidak. Ya. Nabi mengatakan selalu ala sahibikum. Salatlah kepada sahabat kalian ini. Ya ini Nabi tidak mau menyalatkan karena dia punya hutang. Itu adalah apa? Sebagai zajr peringatan. Walaupun tetap wajib disolatkan, tetapi untuk imam atau orang yang punya pengaruh tidak menyalatkan sebagai bentuk ya peringatan orang lain nah, bahwa hutang ini bahaya ya itu walaupun tetap harusnya menyalatkan karena hukum menyalatkan jenazah selama dia muslim adalah fardu kifayah. Kemudian setelah itu Nabi tidak menyulatkan. Kalau Abu ada Abu Qatadah mengatakan, "Sholli alaihi ya Rasulullah wa alaihi dainu." Salatlah kepada dia wahai Rasul dan atas utang Apa yang akan membayar utang. Padahal Abu Qatadah tidak ada hubungan dengan mayat tersebut. Fasolah ini kemudian Nabi pun menyolatkannya. Dari sini masalah hutang tidak disyaratkan ya apabila yang berhutang sudah meninggal untuk yang bayarnya itu kerabatnya. nah, ini ini berkaitan dengan dengan hutang. Adapun puasa, ya <clears throat> boleh untuk kemudian kerabatnya, ya dari keluarganya untuk membayarnya, ya. Sebutkan di sini beberapa hadis disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abu Yusuf Ta'ala Di antaranya hadis Aisyah radhiallahu anha hadis oleh Imam Bukhari demikian juga Imam Muslim man mata wali siyam sama'anhu Waliyu. Kadang siapa yang dia meninggal dan atas dia itu hutang puasa, ya dia waktu itu sakit. Ya. Kemudian eh, beberapa saat kemudian dia masih punya kesehatan tapi belum bayar kemudian dia meninggal maka somanhu walihu puasa walinya untuk dia nah, ini menunjukkan juga apa bahwa sampai untuk kemudian membayar hutang puasa bagi orang yang sudah meninggal tapi adalah walinya nah ini walinya dari kerabatnya anaknya eh, atau semisalnya walaupun juga disebutkan para ulama bahwa Lafat soma anhu walihu puasa untuk dia ini walinya, apakah itu berarti wajib bagi keluarganya itu untuk membayar puasa dari orang tersebut? Sebenarnya para ulama bahwa ini bentuk ihsan saja. Saya sudah belum menyebutkan ya terhadap di sini salah di sini belum menyebutkan bahwa itu bentuk ihsan. Kalau kemudian kerabatnya tidak ada yang mau memuasakan dia, tidak berdosa. Ya, karena itu kembali kepada apa? Kepada ayat wa alaisal insani tidak ada dosa bagi seorang kecuali apa yang dia usahakan. Tidak ada dosa, tidak ada pahala bagi seorang kecuali apa yang dia usahakan. Kalau kemudian kerabat ini tidak ada yang berpuasa bagi mayat ini tidak berdosa. Secara hukum tidak berdosa. Karena dia tidak ada hubungannya dengan puasa tersebut. Cuma itu adalah sebagai bentuk ihsan, berbuat baik. Ya, tidak sepantasnya anak melihat orang tuanya masih punya hutang kemudian apa? Tidak membayarnya. Tapi kalau dia tidak membayar hutang itu sendiri, puasa tersebut tidak berdosa. Dari umum tadi. Ya, walaisal insani ila masa'ah. Tidak ada bagi seorang kecuali apa yang dia usahakan. Tidak ada dia sangkut pautin dalam puasa tersebut. Dia membayar itu sebagai bentuk biru walidain, ya, berbakti pada orang tua, kemudian juga bentuk kebaikan. Ya, ini yang perlu kita <clears throat> Kemudian juga sebagian menyebutkan <clears throat> tentang permasalahan menyembelih kurban ya untuk mayit. Sebagian berpendapat bahwa boleh untuk kemudian ya orang lain menyembelih kurban untuk orang sudah meninggal. Adapun kalau itu adalah dari anaknya, maka insya Allah adalah sampai. Kalau tadi kita sebutkan, abdulnya didoakan saja. Wah, aku punya uang lebih nih Aku ingin berkorban, ya aku niatkan untuk siapa? Untuk orang tua aku sudah meninggal. Berkorban ini untuk orang tuanya sudah meninggal. Maka seperti ini Allah sampai. Walaupun ada yang lain yang lebih abdul itu mendoakan saja. Demikian juga kita punya uang lebih niat orang tuanya sudah meninggal. Aku bersedekah satu juta. Aku niatkan untuk orang tua sudah meninggal. Insya Allah sampai. Hari ada anaknya. Ya, antawa malu kali abika. Kamu dan hartamu milik orang tuamu. Termasuk usaha juga anak ini usaha dari orang tua ini ketika hidup kan itu. Dan itu sudah masuk kepada tadi poin yang pertama tadi. Bahwa yang seorang itu sudah mengusahakan ketika hidup, sudah melakukan sebab, kemudian dia meninggal, maka pahalanya sampai pada dia, termasuk anak dia ini. Adapun kalau kemudian selain dari anak ya menyembelih korban diniatkan untuk orang yang sudah meninggal dan bukan anaknya, ulama adalah tidak sampai. Sebagian berpendapat bahwa itu sama dengan hadis yang ada dalam Bulughul Maram. Ya, yang lafaznya berbeda dengan apa yang disebutkan oleh Alimah Ibnu Abi di sini. Dalam Bulughul Maram lafaznya adalah ketika Nabi menyembelih kemudian beliau mengatakan bismillah, beliau mengucapkan ini termasuk lafaz yang e, sepantasnya atau diucapkan ketika seorang menyembelih. Bismillah, Allahu Akbar, kemudian mengucapkan Allahumma taqabbal minni Ya Allah terimalah ini dariku. Atau kalau orang lain taqabbal min fulan, dia menyembelihkan untuk Zaid. Allahumma bismillahirrahmanirrahim, Allahumma taqabbal min Zaidin. <coughs> Seperti itu. Atau dikatakan Allahumma Hada minka walaka, Allahumma taqabbal min Zaidin umpamanya. Itu dah gitu. Adapun Nabi pernah menyebutkan bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan dari umatnya Muhammad. Dalam riwayat yang lain disebutkan ya Allahumma hada anni wa amman lam yutahi min ummati. Ya Allah ini dariku dan dari orang yang tidak menyembelih dari umatku. Jadi berpendapat oh berarti boleh seorang menyembelih diniatkan untuk orang lain. Karena Nabi mengatakan ya Allah ini dariku dan dari orang yang tidak menyembelih dari umatku. Demikian juga lafaz yang lain, Allahumma hadza an ummati jami'an. Ya Allah, ini adalah dari umatku semuanya. Berarti boleh seorang menyembelih, ya Allah, ini adalah dari Zaid yang sudah meninggal. Sebagai perbuatan demikian. Dan seperti ini kurang tepat. Ya. Ada lafaz yang sahih, ulama itu Ya tadi kita sebutkan Allahumma taqabbal min Muhammadin ya Allah terimalah dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad yang maksudnya demikian yang berkorban ya ini ya Allah terimalah dari eh, korbannya umat Muhammad yang berkorban itu. Ya. Ada Mas Albani beliau mensuaikan hadis yang tadi menyebutkan ya Allah terimalah dari dariku dan dari orang yang tidak berkorban dari umatku itu adalah khusus bagi apa Nabi sallallahu tidak ada di situ kemudian dalil boleh seorang untuk berkorban untuk orang yang sudah meninggal yang bukan dari kerabat dia. Ya demikian. Beliau mengatakan Syalban di sini <clears throat> Maja bil fi hadis apa yang datang di hadis-hadis ini minta tadhiyatihi sallallahu alaihi wasallam dari menyembelihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam korban ya alaihi atas beliau wa ala ali dan atas keluarganya wa aman lam yudhi min ummati dan orang-orang yang tidak berkorban dari umatnya wa min khasaisi sallallahu alaihi wasallam itu dari kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya itu adalah khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam <coughs> ya itu ini disebutkan Irwan Golil di buku beliau Irwan Golil jilid 4 empat. Jadi tidak ada dalil kemudian apa seorang boleh menyembelih ya bagi orang sudah meninggal yang bukan kerabat dia. Namun kita kata ini permasalahan khilaf ya. Tapi kita berpendapat adalah demikian lebih benar. Ini adalah khusus bagi Nabi SAW. alaihi ya juz li ahadin ayyak tadi Nabi sallallahu Tidak boleh seorang untuk mencontoh Nabi saw alaihi wasallam fitatiyati anil ummah untuk berkorban untuk umatnya. Bil ahra ala yajuz lahul lebih lebih lagi tidak boleh untuk mengkiaskan alaihi atasnya. hasil lainnya, Minat ibadat dari ibadah-ibadah yang lain. Nah ini yang kita dapatkan. Kasolah, solat. Kalau tadi kan korban. Korban diniatkan untuk orang sudah meninggal yang bukan kerabat dia. Kalau untuk anak tadi sudah kita bicarakan. Dari anak untuk orang tua. Maka nah, ini benar. Sampai insya Allah walaupun yang Abdul tadi kita sebutkan mendoakan saja. Tapi ini apa? Solat. Solat dia umpamanya langsung langsung sholat itu sholat surkat loh. Diniatkan untuk orang yang sudah meninggal, maka ini kias yang batin Tidak ada contoh dari salafus busol Dari para sahabat dan sebagainya. Wasiam puasa juga. Ya. Tidak pernah tidak punya tidak pernah puasa ketika dihidup ini kasihan kemudian dia puasa dia dihadiahkan untuk orang yang meninggal. Nah, ini adalah batil. Wal kiroah membaca Al-Qur'an juga. Bahkan ada yang menyewa membaca Al-Quran untuk apa orang sudah meninggal wa nahwiha ya min ta'at yang selainnya dari ketaatan-ketaatan. Li adami di dalik anhu sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada dalil demikian itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling sore adun anhat, tidak boleh seorang salat untuk orang lain. Tidak salat akhir tahun kan itu. Lihat nanti sebentar lagi selesai Indonesia ini mau selesai kan? Muharram kan ada nanti salat akhir tahun. Dulu enggak salat tahun ini dibayar di akhir tahun itu. Tidak ada dalilnya juga juga kita dapatkan itu nanti lihat itu nanti ada lembaran nama-nama sudah meninggal itu di musola-musola itu banyak sekali. Nanti baca ya Allahumma eh, hadamin ini dari ini disebutkan fulan bin fulan, fulan bin fulan. Nama-nama Jawa disebutkan. Semua sampai 100 kemudian Al-Fatihah. Sampai pada orang meninggal. Terlalu luas ya. Jadi tidaklah seorang sholat untuk orang lain, walau yasum ahad anahat seorang puasa untuk orang lain, walau yakru ahad anahat seorang baca untuk orang lain. Ya. Wa aslu dzalika asal yang demikian itu semua yang menunjukkan tidak boleh wa insani illa masa tidak ada untuk seorang kecuali apa yang diusahakan. Nah, belum mengatakan Salbani, Hunaka di sana ada umur perkara-perkara khususnya yang dikecualikan min dan asal dari asal ini binususi warada dari dalil-dalil nas-nas yang menyebutkan seperti tadi hutang kan itu <clears throat> hutang demikian juga e, orang e, anak pada orang tuanya kan itu ada emang dikecualikan ya jangan kemudian kita seperti orang mutazilah orang mutazilah kalam wah tidak sampai semuanya siapa juga nggak ada dan sebagainya ini batil kita tidak berlebihan dan tidak mengurang-urangkan Ibnu Katsir mengatakan, iya di sana ada perkara yang dikecualikan, bah itu sampai sesuai dengan dalil yang menyebutkan. Wala majal'an lil dzikriha tidak tidak ada tidak pantas disebutkan sekarang karena panjang ya untuk menyebutkan hal tersebut. Ya itu. Di situ ada beberapa kita harus sebutkan juga. Ya, kita harus sebutkan juga. Jangan sampai ketika kita berdebat dengan orang itu karena ada sebarkan mewakili ahli sunnah ya, berdebat dengan orang sufi lulusan dari ya, Yaman, Dromo. Ya, disebarkan. Yang mewakili ahli sunnah ini ternyata pemahamannya dangkal. Disebutkan oleh orang sufi ini apa pendapat Ibn Taimiyah, tidak bisa dia menjawab. Jadi seorang harus apa? <coughs> mengetahui dalil mereka juga. Jadi orang Taimiyah rahimahullah mengatakan, aku lebih tahu dari madhab kamu, dari dirimu. Aku lebih tahu darimu tentang madhab kamu sendiri. Ya, jadi langsung orang itu dikatakan aku lebih tahu tentang madhabmu dari diri kamu sendiri. Oleh karena kita harus tahu syubhat mereka juga. Mereka menyebutkan di antara dalil mereka, alasan mereka Ibnu Abdul sebelum menyebutkan tentang permasalahan ikhtilafan ulama fi qiraatil Qur'an indal kubur. Persisi para ulama membaca Al-Qur'an di kuburan. Ada tiga pendapat yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak mengapa setelah dikuburkan, dan mengatakan makruh setelahnya. Yang mengatakan itu adalah makruh secara mutlak Bu Hanifah, Imam Malik dan Ahmad. Ya, demikian. <clears throat> mengatakan tidak mengapa Muhammad bin Hasan demikian sebagian Imam Imam Ahmad dalilnya adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu Anau Ausa sungguhnya beliau itu mewasiatkan untuk dibacakan di atas kuburan beliau ketika menguburkan membaca surat Al-Baqarah. Ya, dan akhir surat Al-Baqarah. Itu itu dari mereka. Semua Imam Baihaqi, Ibnu Asakir dan sebagainya itu adalah doa. Ya demikian. <clears throat> Abdurrahman bin Ala majhul. ya itu. Ibnu Umar pernah mengatakan, eh sungkan di sini bahwa Ala bin ya Al-Jilad ini mengatakan wahai anakku apabila aku mati letakkan aku di liang lahat ucapkan bismillah wala sunnatin rasulillah kemudian tuangkan di situ tanah untuk dikubur kemudian waqra inda ra'si bi fatihatil baqarah wa khatimatiha bacakan di ya di kepalaku ya surat Al-Baqarah dan akhir surat Al-Baqarah. Fa ini sami itu Abdul bin Umar. Ya kalau dalik, aku mendengar Ibnu Umar mengatakan demikian. Nah ini ini datar dari mereka. Dan itu adalah doi. Demikian juga hadis ya di Bulughul Maram, "Iqra'u ala mautakum al-Yasin" kan itu. Di situ menurut kita doi. Di situ ada Abu Usman majhul. Ya, "Iqra'u ala mautakum Yasin", bacakan untuk orang yang sudah meninggal. Di antara kalian surat Yasin, kan itu. Itu majhul. Ya. Abu Usman, demikian juga bapaknya, kemudian juga itiraf, goncang riwayat ini. Jadi ya, berputar-putar dengan hadis seperti itu. Kemudian juga dikatakan <clears throat> Innal mayit yang tabi qiraatul Qur'an indahu bi tibari simai kalamillah fa hadza lam yasih an ahadin min madil masyhurin. Berkata di sini Al-Imam Ibnu Abdul Is, Mayat mengambil manfaat dari bacaan Al-Qur'an di sisinya. Karena dia itu dianggap membaca Al-Qur'an, dia mendengar Al-Qur'an. Maka tidak ada seorang pun dari para ulama mengatakan demikian. Paham? Tidak ada seorang pun dari para ulama yang terkenal mengatakan bahwa mayat itu mengambil manfaat dari bacaan Al-Qur'an di kuburan. Adapun zaman beliau, wala syaka fi tidak ada ragu-ragu bahwa itu mendengar ini batil sebenarnya. Ya. Itu ada bukunya yang Al-Imam Al-Alusi di bukunya dia mengatakan buku judulnya Al-Ayat al bayinat ayat-ayat yang jelas fi adami simail amwat bahwa mayat itu tidak mendengar indah yang indah Hanafiyah as-Sadat menurut ulama Hanafiyah yang mulia. Ini buku membahas bahwa mayat tidak mendengar ya ucapan orang yang masih hidup itu ketika dibaca Al-Quran. Ya ini. Insya Allah sampai ya di sini pembahasan kita tentang masalah tadi lafaz yang umum wabi du'al ahya yang bisa disimpulkan wabi du'al ahya wa shadaqatihim manfaatun lil amwat dan doanya orang-orang hidup dan sedekah-sedekah mereka adalah manfaat bagi orang yang sudah meninggal. Bahkan tadi sudah kita sebutkan beberapa hal yang perlu Eh, tegaskan yang pertama apabila mayit itu sudah mengusahakan sebabnya ketika dia hidup maka sampai. Yang kedua, ya, doanya kaum muslimin dan istighfar mereka adalah sampai. Ada sedekah kalau itu adalah dari anaknya adalah sampai. Ya, demikian juga yang lainnya. Ada pun selainnya tidak sampai. Ya, itu aja. Kemudian ada permasalahan tadi sudah kita eh, kecualikan seperti hutang dan sebagainya. Selama di sini kita belajar surah al baqarah